Jadi yang amalnya tidak dicatat tiga Anak kecil Orang tidur Orang gila Maka aneh kalau orang gila bisa nyoblos Karena dia dalam hukum Islam tidak berlaku Allah ciptakan mati dan hidup, tak ada dan ada, dia buat kita menjadi ada, tujuannya untuk apa? beluakum untuk menguji. beluakum. Liyabluwakum. beluakum untuk menguji ujian. Ujian apa? Ayyukum ahsanu amala Siapa di antara kalian ahsanu yang paling baik amala amal jelas Allah buat ada hidup ada mati sekarang pukul 2 kurang 15 di saat yang sama detik yang sama sekarang di rumah sakit ada yang menangis lahir tapi di dinding rumah sakit yang sama ada yang menangis karena melepas kematian. Di detik yang sama sekarang ada yang lahir, detik yang sama ada yang mati, meninggal dunia. Untuk apa Allah ciptakan ini? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amal. Orang kita keliru memahami amal. Selalu dipahaminya yang namanya amal itu Sholat duha, sholat tahajud, baca Quran, zikir Bukan, itu bukan amal itu ibadah. Ada amal keseharian, rutinitas tapi bernilai ibadah. Besok hari hari Rabu, bukan hari libur. Besok orang masuk kantor, yang punya kantor, ngurus ruko, yang punya bisnis, rumah makan, kuliner, Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, 8 jam. Habis itu tidur 8 jam. Maka masuk kerjanya itu bernilai ibadah dengan syarat keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim Tidur, tidurnya 8 jam bernilai ibadah dengan syarat bismika Allahumma ahya wa amut dibaca setelah pengajian. Jangan sekarang. Banyak juga orang ngaji tidur. Pas dibangun, kenapa nanti tidur? Tidur adalah ibadah. Artinya bahwa kita mesti memahami ibadah itu total. Segala hidup ini ibadah. Akibat dari orang memahami parsial, sepotong, setengah, Ketika di masjid dia khusyuk ibadah nih, ini ibadah nih. Pas bisnis dia nyantai karena dianggap itu tidak ibadah. Pas di masjid dia khusyuk. Pas di kantor dia main-main karena dianggap tidak ibadah. Padahal hidup ini total adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah total. Oleh sebab itu maka dikatakan dalam ayat yang kedua ini Siapa yang paling baik amalnya Maka kalau sudah begitu saya tidak merasa saya lebih baik amal saya Mana yang lebih baik amal Ustadz Somad yang ngajar Atau yang menyebarkannya melalui slide sehingga yang di pojok bisa tahu yang mau jawab segan, nanti mau ngomong. Nah tentu banyak amal mereka, nanti Ustadz tersinggung. Tentu amal Ustadz yang banyak, nanti kalau mereka mati kan? Artinya kita saling melengkapi. Mereka pandai buat itu sampai kelihatan. Tapi kalau saya nggak ngomong, itu nggak ada. Saya ngomong, tapi kalau itu tidak dihidupkan, yang jauh nggak kelihatan. Artinya kita beramal saling melengkapi. Ada kekurangan. Suara saya bisa terdengar sampai ke sana karena mikrofon. Artinya saling melengkapi. Teknisi kawan-kawan kameramen yang merekam acara ini habis direkam nanti diupload ke YouTube lalu kemudian ditonton orang dimasukkan ke Instagram. Semuanya amal. Jadi kalau sudah begitu memahaminya, tidak lagi orang berpikir baca Quran, amal, zikir, amal. Tapi main internet tidak amal. Itu amal juga. Maka nanti kalau ibu lihat suaminya main terus, itu sedang beramal. Papa <laughs> lagi ngapain? Amal ini. Innamal a'malu niat. Ada niat yang baik, maka kita selalu disuruh untuk berniat baik. Tidak ada yang bernilai kosong. Langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapus dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Diamnya, fikir, geraknya zikir. Kalau dia diam, dia sedang berpikir. Kalau dia bergerak, dia sedang berzikir. Nah, makanya kalau ada teman di sebelah diam, itu sedang berpikir. Kok dari tadi dia Mikir. Apa yang kau pikirkan? Kira-kira Ustaz ini selesai jam berapa ya? Diamnya pikir, geraknya adalah zikir. Karena hidup bukan gratis, bukan free. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Pengampun. Umur diberikan Allah 63 tahun. Kata Nabi umur umatku 70 30. 70 60. Oke, kita ambil umur Nabi 63. Terhitung dari sejak 1 sampai 10 tidak dicatat malaikat. al qalam. Qalam artinya pena. Rufi'a ngangkat. Ini pena nyatat terus nih. nyata. Tapi ada yang penanya terangkat, rufi'an. Penanya nggak nyata. amalnya tidak ditulis. Siapa itu? Tiga orang anis sobi hatta talim anak kecil maka mereka nyantai ya nggak dicatat yang kedua anin naim hatta saikis orang tidur sleeping walker nggak dicatat anil majnun hatta orang gila sampai sembuh jadi yang amalnya tidak dicatat tiga anak kecil orang tidur orang gila maka aneh kalau orang gila bisa nyoblos. Karena dia dalam hukum Islam tidak berlaku. Kok bisa ke situ beloknya ini? Dah. Nah, dari 1 sampai 10 ini oke, okay, belum. Makanya dia tidak disebut akil ba, akil balik. Dari 11 Sebelas ini sudah mulai dihitung malaikat. Ustaz Muhammad, saya ini orangnya lupa, silap, salah, banyak dosa. Sekarang saya baru bertobat. Umur kamu berapa? Umur saya sekarang sudah 40. Oke, okay. start 40 masih ada waktu beramal 23 tahun. Saya Ustaz banyak kealpaan. Umur kamu berapa? 63 kurang 2 hari. min dua hari. Kira-kira Allah masih terima saya enggak Ustaz? Datanglah seorang pelaku dosa membawa pisau sudah membunuh 99 orang. Bertemu dengan pendeta Yahudi sebelum Nabi Muhammad datang. "Hai pendeta Yahudi, ya, aku pembunuh. Berapa orang sudah kau bunuh?" Sudah 99 orang kubunuh. Kira-kira Tuhan mengampuni aku apa tidak? Dosamu terlalu banyak. Tuhan tidak akan mengampuni dosamu. Kalau begitu kau yang ke-100. Mati. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka taubat. Sampai kapan taubat diterima Allah? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi qabla an yugharghir. Sebelum gharghir, gharghara sakaratul maut. Mandi taubat Salat sunat taubat. Salat sunat taubat, niat dalam hati. Ada yang melafalkan niat sebagian mazhab Syafi'i, Usalli Sunat taubat rakaataini lillahi taala. Tapi mazhab lain tidak, cukup dalam hati saja. Niat di sini. Allahu akbar. Sama seperti salat sunat. Titah, Fatihah, ayat Habis itu banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Lebih banyak astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa qulaka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, panjang sekali Pak Ustaz. Bahaya kami ngapalnya. Mudah, tinggal tulis aja search Nah, Nah, tulis di situ Saidul Istighfar. Enter. Langsung pilih image. Dah enter langsung dapat print tempel dekat kompor gas. Setiap masa pagi Allah mantra Mana tempat yang paling sering dilihat? Kulkas. Saya sedang diet nih Pak Ustadz, jarang masak. Terus di dekat meja makan aja. Nah, tempel situ. Satu hari tiga kali, sepuluh hari insya Allah hafal. Minta ampun kepada Allah SWT. Karena sampai masanya akan berakhir. Habis. Belum, sebentar lagi. Nah. Game is over. Habis. Apa yang mau kita cari hidup ini? Punya kekuasaan, hilang. Punya harta, tinggal. Semuanya akan mati. Cuman dua saja. Mati, hidup, hidup, mati. Garis startnya lahir. Garis finishnya mati. Semua pasti. Yang nggak tahan setengah mati. Sakitnya lagi. Diabetes meletus, asam urat, jantung koroner, cincin masuk ke dada. Orang di tangan ini iya kan, lah, tiga, nggak boleh makan nasi, nggak boleh stroke, stres, depresi, sakratul maut, udah mati belum, nggak jadi. Inilah cuma hidup nih. ini perjalanan habis melewati godaan-godaan. Maka nikmat yang terbesar bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas adalah ketika cepat mendapat jalan ihdinas siratal mustaqim. Tapi yang namanya setelah saya lama berpikir, waktu pertama kali ketemu dengan Aki Tengku Wisnu, kemudian Mas Primus, lama saya mikir, mereka ini muda, ganteng, kaya, duit banyak mantan-mantan banyak ngapain mereka tobat lama saya mikir lama saya mikir andai saya jadi mereka tobatnya nanti-nanti aja lah kira-kira kalau sudah udah udah udah sakit gitu kan lama saya mikir tapi ternyata mati tidak datang dengan pemberitahuan Berapa banyak orang yang diponis dokter mati, malah nggak mati-mati. Berapa banyak yang sehat, malah mati mendadak. Katanya, Ustadz harus olahraga Nanti Ustadz kalau nggak olahraga, nanti sakit cepat mati. Eh, dapat berita, habis jogging mati. Tapi jangan gara-gara ini lalu besok nggak olahraga. Artinya tetap, karena kita sudah belajar bahwa mati dan hidup adalah pemberian Allah. Kita tidak disuruh mencari tahu kapan. Yang penting mengisinya. Tapi jangan gara-gara pengajian ini lalu pulang dari ini semuanya mau mati. Ini ada yang penulis skenario pemeran film islami atau buat film animasi. Habis acara ini kemudian mereka kumpul rapat. Gimana? Jadi kita buat film islami, ah gak usah lah, kita mau mati aja. Oh jangan. Besok kita mau mati, hari ini ada bibit korma di tangan kita, tanamkan. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, tapi di tanganmu ada bibit korma, tanam. Untuk apa ditanam? Kita kan mau mati. Nanti akan ada orang yang memetik buahnya. Allah membarik tanah di tanah. Kita dapat pahalanya. Makanya beda orang beriman dengan tidak beriman Sama-sama berkarya Sama-sama buat pahala Sama-sama kaya Tapi bedanya yang satu Dunia oriented Yang mau dia cari Popularitas, kekayaan, kemewahan Seperti menelan air laut Yang tak kunjung habis Makin kering, makin kering, makin kurang, makin kurang Sedangkan orang yang beriman Bukan berarti artis yang hijrah lalu berhenti main film. Tidak. Dia terus tapi mulai mengarahkan orang kepada jalan dakwah. Namanya apa? Dakwah bil film. Karena ada orang-orang yang tidak tersentuh dengan ceramah, tapi tersentuh dengan novel. Saya ke rumah teman saya, pulang dari Mesir mampir Jakarta tidur di rumah dia saya lihat novel lusuh saya tanya kamu baca ini 200 halaman ya dari berapa dari Isya sampai subuh khatam novel apa ayat-ayat cinta Nabi Muhammad El Siraj artinya banyak orang tidak tertarik dengan ceramah tapi baca novel tapi ada lagi baca pun nggak tertarik dia sulit tidur, tapi kalau udah baca novel itu tidur. Maka orang ini tersentuh dengan film. Itulah asal muasal ceramah kami direkam karena banyak orang yang tidak baca, tidak ke masjid, tidak ngaji tapi suka melihat internet. Santri tanpa pesantren. Tapi ada orang yang anti dengar ceramah. Baru ngelihat aja, oh aku takut mati. Bayangan dia ustaz itu kalau ceramah mati. Tapi ketika dia nonton film, maka berubah mindsetnya. Ini yang mau kita garap. Kita punya segmen masing-masing. Ah, yang ring satu yang udah ngaji dengan ustad-ustad kita udah ngaji. Tapi ada orang yang belum tersentuh, menyentuh mereka. Inilah mereka inilah agen-agen, agent of change, agen-agen perubahan melalui komiknya, melalui candanya, melalui humornya, melalui iklannya, melalui vlognya, melalui video pendeknya, melalui Instagramnya. Ayah di Allahu bika rajulan wahidan satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairul min umurin Lebih baik daripada engkau memiliki seekor onta yang merah. Ustaz Somad, memang Ustaz yang dia ceramahi orang baik-baik semua. Yang di depan saya ini orang yang sudah ngaji, orang yang bolak balik ngaji. Tapi yang diparkir sana, yang di diskotik sana, yang di klub sana, yang masih belum ke masjid, yang masih belum sholat, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Maka ayat ini mengingatkan kita allazi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Kemarin hari yang paling berat bagi saya hari Ahad. Paginya dapat SMS WA guru waktu di kampus dulu meninggal wakil ketua jurusan jam sembilannya datang WA dari Medan guru SMP dulu meninggal di hari yang sama membuat saya lama berpikir dulu mereka guru saya sekarang mereka meninggal dunia beda umur sekitar 15-20 tahun apa yang ditinggalkan tinggal Istri tinggal, anak tinggal, rumah tinggal, keluarga tinggal, habis. Kalau pernah dulu bersedekah kepada anak yatim, fakir miskin, masya Allah. Beramal bukan berarti meninggalkan dunia ini. Ah kalau begitu kita tinggalkan saja dunia ini, Pak Ustaz. Tidak. Laisa bi khairikum man dunia. Orang yang baik bukan meninggalkan dunia untuk akhirat. Liusiba min huma jami'an, dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari azab neraka. Saya mulai tadi jam 1.15, sekarang jam 1, jam 2 lewat 5, 50 menit. Sisanya kertas pertanyaan. Dua ayat. Insya Allah kita khatamkan uh, dalam waktu yang tidak ditentukan. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور Allah Maha Kuasa Ghafur Allah Maha Pengampun Kenapa ditutup عزيز Kalau aku mau hai pelaku dosa, sudah lama kau mati. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun. Mati. Tapi aku masih ghafur. Aku masih mau ngasih kau ampun. Kenapa Ustaz Somad? Kita semua masih hidup sampai hari ini. 12 Rabiul Awal 1440 kita masih hidup. Ghafur karena Allah ingin engkau minta ampun. Kita minta ampun hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua ayat. Ayat selanjutnya baca sendiri, baca tafsir, tidak paham tanya ustaz, ustaz-ustaz kita banyak. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Jamaah yang sudah banyak. Serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala mengamati segerombolan bison kambing menyeberangi sungai. Ketika dia lihat ada seekor kambing yang mulai meninggalkan jamaah mencari air, di situ baru predator menerkam lehernya. Maka jangan pernah meninggalkan jamaah. Kalau ada pengajian, datang. Tidak ada alasan. Paksakan diri, datang. Alaikum bil jamaah. Andalah berjamaah. Baik. Ya. Karena pertanyaannya dari Pertanyaannya dari suaminya Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Teman saya kalau dia nikah sama ayyuhal amanu sta'inu. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara apa? Dua. Pertama, bis Kedua, wassalah. Sabri sabar. Sabar itu apa Pak Ustaz? Sabar artinya menahan. Yang ditahan itu apa? Dua. Pertama, tahan hati, jangan sumpah serapah Allah. Kenapa mantan aku, kenapa suami aku, kenapa bukan suami dia, kenapa bukan suami dia. Aku kan udah sholat, aku udah ngaji. Tahan. Yang kedua, tahan tangan. Jangan sampai mencakar-cakar wajah. Jangan sampai. Karena dulu orang Arab jahiliyah, kalau dia kena musibah, dia cakar wajah, dia tarik rambut, dia sobek kantong. Maka kata Nabi, "Laisa minna bukan golongan kami man darabal khudud siapa yang mukul-mukul pipi wasaqqal juyub merobek-robek kantong yang tadi belum kan belum merobek kantong kan nah, maka yang pertama langkahnya sabar kalau dalam hatimu ada berkata-kata kenapa aku yang begini kenapa tidak langsung istighfar Makanya kadang kita kadang ketemu teman pas lagi ngobrol dulu nggak ada angin nggak ada hujan. Astagfirullah. Itu mungkin dalam hatinya ada. Astagfirullah. Ente istighfar kenapa? Ingat mantan. Yang kedua, wassalah. Banyak-banyak sol salat. Kalau kebetulan pagi, salat duha. Kalau kebetulan malam, salat tahajud. Kalau pas mau tidur Pak Ustaz, salat witir. Loh, witir katanya nanti habis tahajud. Witir bisa sebelum tidur. Nanti kalau bangun malam, tahajud saja, Gak usah witir lagi. Abu Bakar witirnya Ya Aba Bakrin mata tutiru Hai Abu Bakar witirnya kapan? Nanti malam Umar witirnya Ba'dal atama, Setelah Isya mau tidur malam Nah maka bagi yang kena musibah apapun namanya Dua ini Dengan sabar Tahan hati jangan sumpah serapah caci maki Wassalah Dengan banyak-banyak so, sholat, Solat Saya ayat nggak banyak hafal Pak Ustadz yang biasa saja. kul Allah wabil falak, mobil nas, inna ataina, wal asri. Banyak. Risau, gelisah, marah, kecewa Letaknya, tempatnya sama dengan bahagia, senang Hati Hati bukan punya kita, punya Allah Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman Hati orang beriman Di antara jari jemari Tuhan maka Allah Ta'ala akan memberikan ketenangan. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Janji Allah kalau kamu banyak-banyak ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Siapa dia? Allazi at'amahum min Jo. Habis itu wa amanahum min khauf coba tengok falyabudu da ibadah kalau engkau banyak-banyak ibadah at'amahum food makanan kalau kau lapar nanti dia kasih kau makan fisik amanahum aman Adam ayam, tentram. Fisik, non fisik. Hidup ini kan cuma dua, fisik, non fisik. Makanan, minuman, pakaian, mobil, rumah, kendaraan, aksesoris, fisik. Risau, gundah gulana, kecewa, marah, sakit hati, non fisik. Mundur ke belakang. Fisik kacau balau, non fisik error, di mana letaknya? falyahbudu ibadah falyahbudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min banyak-banyak engkau beribadah sedekah zikir baca Quran tenangkan hati baca one day one juice. oh enggak sanggup Pak Ustaz one day half juice. enggak sanggup juga Pak Ustaz one day one page enggak sanggup juga Pak Ustaz one day one verse satu hari satu ayat. Nggak mungkin satu hari satu ayat nggak bisa. Satu ayat Yasin. dah Besok inna kalam minal mursalin. Kita buat aja daftar sendiri. sholat sunat, puasa, nih, nih. Baik. Berikut ini pertanyaan dari eh, teman-teman uh, juga. Ustaz gimana nih kalau kita baru ada berhijab tapi di pekerjaan kita tidak boleh berhijab sudah menurunkan diri tapi tidak ada dikasih yang bertanya namanya dimaksud Ya, Masya Allah Jazakumullah khairan Jangan dipoto nanti viral Ini kita sampai di hutan Pilihannya cuma dua Antara makan babi, maaf, atau mati Pilih mana? Pilih makan babi Gak boleh kita, aku mati aja Pak Ustaz Jangan, ayo makan babi sama saya Gak boleh pilih mati Jangan delik La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu dengan tanganmu sendiri menjerumuskan dirimu pada kematian. Enggak boleh. Jadi misalnya tinggal di luar negeri. Supervisor kejam, enggak ngasih waktu sholat. Kalau enggak kerja, mati. Maka saat itu dia boleh kerja di tempat itu karena alasan darurat. Tapi kalau di Indonesia alasannya bukan untuk mati, mau cari kaya, mau cari lebih. Maka disitulah letak jihad, disitulah letak. Nah, jadi solusinya Pak Ustadz, nah, ini ceritanya panjang, melibatkan segala aspek ipoleksos budhankam, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Kenapa pengusaha-pengusaha itu berani mengancam karyawannya buka jilbab karena dia dapat izin bebas padahal ini kan negeri mayoritas muslim mestinya perizinan itu waktu ngurus izin perusahaan Jepang perusahaan asing karena membuka usaha di mayoritas muslim maka dia mesti mengizinkan yang muslimah pakai hijab bisa atau tidak? bisa yang mengatur itu siapa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perdanya siapa? DPR. Yang milih DPR-nya siapa? Masyarakat. Jurkamnya siapa? Artis. Maka kalau DPR anti syariah naik, yang berdosa itu artis. Kenapa dia tidak bersaing dalam watawasau bilhak, watawasau Ustaz, saya mungkin pencalekan tahun ini saya nggak caleg lagi Pak Ustaz. Ada yang ngomong gitu ke saya. Saya nggak maksa dia, harus caleg enggak. Saya cuma ngasih dia pikiran. Jadi nggak caleg, nggak Pak Ustaz. Nanti si Anu mencaleg, si Anu mencaleg, si Anu mencaleg. Fans antum lari ke dia. Siapa yang salah? Oh, jadi kalau gitu saya caleg lagi, nggak tahu. Oleh sebab itu kita tidak tinggal di negara kerajaan Saudi Arabia. Kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Siap. Takut. Oleh sebab itu maka ini umat ini dia punya public figure. Coba adakan survei, berapa yang mempublik figurkan ustadz dan ulama, tapi berapa yang mempublik figurkan artis. Dia bisa menjadi magnet suara untuk lahirnya perda-perda yang pro kepada Islam. Dari pertanyaan yang simpel sederhana, kenapa orang bisa dilarang kerja pakai hijab? Karena tidak ada aturan. Maka kalau ada aturan dibuatkan bagi yang tinggal di mayoritas muslim Perusahaan Sekuritinya kasih izin sholat jumat Pegawai perempuan pakai hijab Kenapa tidak bisa? Bisa apa tidak? Bisa Siapa bilang tidak bisa? Oleh sebab itu maka pengajian-pengajian mencerdaskan Artis-artisnya cerdas HP-nya alhamdulillah sudah cerdas Smartphone Penggunanya goblok oleh sebab itu ke depan ngaji cerdas, insya Allah akan bangkit wakil-wakil rakyat yang cerdas-cerdas. Sehingga hasilnya nanti keluarlah peraturan-peraturan, undang-undang. Orang kita mengayomi agama Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Artinya apa? Negara ini diatur oleh agama berketuhanan. Siapa bilang tidak bisa? Nah, nah yang eh, pertanyaan Ustaz jawabannya udah kemana-mana. Faham saya. Saya mau menjawab segala aspeknya. Tapi intinya, kalau engkau terdesak memang tak bisa makan lagi, berlaku hukum darurat. Tapi kalau bukan hanya cerita makan, hanya untuk mencari kekayaan. Ingat, inilah jihad. Sanggup tak meninggalkan. Wallahu a'lam.